بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعده kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia hidayah rahimani wa rahimakumullah di mana saja antum berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya pada malam yang berbahagia ini kembali anak Abu Abdullah bisa hadir di 103,4 Hidayah FM. Tentunya kaum muslimin untuk menemani aktivitas sahabat hidayah pada malam hari ini dan insyaallah taala pada malam hari ini dan sesaat lagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada kita akan mendengarkan kajian ilmiah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Ehsan yang disampaikan oleh beliau dari eh, kota Madinah Nabawiyah yang kita siarkan secara langsung. Dan uh, alhamdulillah ya kita telah terhubung dengan Al Ustadz dan adapun tema atau judul Kajian kita pada malam hari ini adalah keutamaan la ilaha illallah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah kita sapa terlebih dahulu al Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz pada malam hari ini? Uh, Alhamdulillah sehat dan sehat walafiat. Semoga para pendengar radio, radio Hidayah begitu juga hendaknya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah. Ya, sebagaimana biasa nanti setelah penyampaian materi oleh Ustaz kami memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif atau bertanya langsung kepada Ustaz kita ya kita ya, fokuskan mungkin untuk seputar materi kita pada malam hari ini ya pertanyaan kita pada malam hari ini ya seputar materi Silakan nanti di 0761 765 2255 0761 765 2255 atau di 0812 684 20000 0812 684 20000 dan bagi kaum muslimin dan muslimat pendengar setia hidayah yang ingin bertanya melalui SMS silakan mengirimkan SMS-nya di 0811 75 30000 0811 75 30000 Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah sama-sama kita mengikuti dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan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 Kemudian salat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul muhadarah kita pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang keutamaan la ilaha illallah keutamaan kalimat tauhid kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Samura bin Jundub beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba' سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر hadis riwayat Imam Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada empat Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Inilah empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari keempat kalimat tersebut kalimat yang paling dicintai yang mempunyai kemuliaan dan keutamaan secara mutlak adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah merupakan tujuan penciptaan manusia bahkan merupakan tujuan penciptaan makhluk tujuan diutusnya para rasul dan intisari dari dalam mereka. Tujuan diturunnya kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, inilah orang yang paling bahagia di dunia dan akhirah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang kufur pada Allah, beriman dengan la ilaha illallah, dan ini orang yang paling sengsara dan penghuni neraka. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan keimanan yang paling kuat. Ia adalah kalimat takwa dan landasan utama prinsip dasar agama Islam yang merupakan pintu untuk masuk surga dan kunci untuk membuka pintunya. Bahkan keutamaan kalimat La ilaha illallah di dalam agama Islam melebihi semua keutamaan bahkan lebih tinggi dari apa yang bisa diungkapkan oleh orang-orang yang ingin mengungkapkan keutamaannya dan yang mengetahui makna dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia yang menegakkan keadilan dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyaksikan hal itu. Tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di Hidayah yang semoga selalu mendapatkan taufik dan bimbingan dan karunia Maha kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang tidak asing lagi dalam ucapan dan pikir kaum muslimin. Akan tetapi, segelintir dari kaum muslimin yang bisa mengetahui dan merahami hakikat la ilaha illallah dan keutamaannya Betapa banyaknya keutamaan la ilaha illallah yang kalau kita memahami dan mengetahuinya, niscaya kita akan semakin bertambah keimanan kita. Akan semakin bertambah akan keimanan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berlalu berusaha dengan segala kemampuan kita untuk mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari dan kalimat tersebut niscaya akan mewarnai perilaku kita, akidah kita, dan tindak tadu kita dalam menjalani, mengarungi kehidupan dunia dalam rangka melaksanakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan, akan menjelaskan berapa keutamaan la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Allah Rasul. Di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ia adalah merupakan inti dakwah para rasul intisari dakwah para wa kaum muslimin adalah untuk mengajak manusia pada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Semua para rasul diutus oleh Allah semuanya mengajak pada la ilaha illallah. Inti dakwah mereka adalah la ilaha illallah mengajak manusia untuk mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari kalimat tauhid dan itulah makna dari kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة عليه الضلالة dan sungguh kata Allah kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang misinya ani abudullah mengajak manusia ani abudullah ibadatilah Allah kita ini tauhid tinggalkanlah peribadatan kepada tauhid Takut ialah segala sesuatu yang diibadati selain Allah. Dan di antara mereka ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan di antara yang lain orang-orang yang telah tetap kesesatan baginya. Ani abudullah wa jatanibu tawagut itulah kalimat tauhid waikum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ila hakikat kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah dalam ayat lain juga Allah menjelaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin tidaklah kami mengutus sebenarnya engkau wahai Rasulullah wahai Muhammad min rasulin orang rasul pun kecuali kami mewahyukan padanya yaitu tiada yang berpuasa atau tiada yang berhak diibadati benar kecuali saya maka ibadat ilah subhanahu dan di dalam surah An-Nahl ayat kedua Allah menjelaskan pada kita ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun yang turunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang ia kehendaki hamba-hambanya yaitu memperingatkan yaitu peringatkanlah an anziru annahu la ilaha illa ana bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati melainkan aku maka hendaklah kamu bertakwa padaku kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa taala surah an-nahl dinamakan bukan surah al-am surat yang surat kenikmatan. Seperti di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala sabda menyebutkan nikmatnya yang Allah limpahkan kepada hamba. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat mengenal la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai ayat surat An-Nahl dengan mengingatkan hamba akan kebesaran nikmat la ilaha illallah di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada mereka makna la ilaha illallah dan menjadikan mereka orang yang memiliki la ilaha illallah ahlu la ilaha illallah ini menjelaskan pada kita kaum muslimin bahwasanya nikmat yang paling mulia yang terbesar yang paling utama yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap baik adalah nikmat kita kenal pada la ilaha illallah kita menjadi orang-orang yang loyal pada la ilaha illallah dan orang-orang yang mengaplikasikan makna la ilaha illallah dalam kehidupannya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbara 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina." Dan dia menyempurnakan tauhid. Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita lahir dan batin. Imam Mujahid seorang tabi'in mengatakan maksud dari nikmat lahir dan batin itu adalah la ilaha illallah pada Imam tafsir beliau. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أن أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله Kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang seorang hamba yang dia ada nikmat Allah kenalkan padanya la ilaha illallah maka bergembiralah kaum muslimin bersyukur nikmat yang mulia ini dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah memahami la ilaha illallah dan orang-orang yang mengaplikasikan La ilaha illallah yang mengibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara utama kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ia adalah kalimat tayyibah. Kalimat yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah berfirman, "Alam tara كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفقها في السماء Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang di langit. Inilah perumpamaan kalimat tauhid. Kalimat ibarat pohon yang memiliki akar yang kuat. Kalimat yang kokoh. Kalimat yang teguh. Yang tidak bisa tergoyangkan oleh apapun bentuk fitnah dan bala yang menimpa manusia. diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan kalimat dalam kalimat thayyibah menjelaskan makna dari kalimat thayyibah yang terdapat dalam hadis yang baru dalam Al-Qur'an dalam ayat yang baru kita bacakan tadi beliau berkata kalimat thayyibah kalimat thayyibah syahadatu an la ilaha illallah itu syahadah la ilaha illallah itulah kalimat tauhid itulah kalimat tauhid Di antara keutamaan kalimat tauhid bagi kaum muslimin ia adalah perkataan perkataan yang tetap perkataan yang teguh yang kokoh apabila seseorang mengucapkan perkataan tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan dia sehari-hari maka dialah orang yang akan diteguhkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan dunia ini dan juga dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia berbuat apa yang ia kehendaki. Kaum muslimin, para pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat kita bacakan tadi menukilkan sebuah riwayat dari Imam Paus rahimahullah kata dalam menafsirkan firman Allah yusabbihullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh yang kokoh dalam kehidupan dunia dia berkata artinya la ilaha illallah setelah kalimat la ilaha illallah wa fil akhirah dan dalam kehidupan akhirat yaitu al-mas'alatu fil qabr yaitu pertanyaan yang akan ditujukan pada kita dalam dalam kuburan. Masing-masing kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan di kuburan kelak. Di kuburan nanti tentang madi wama nabiyuk wama rabbuk dan orang-orang yang beriman akan Allah teguhkan akan Allah tetapkan dalam ucapan yang teguh ia akan menjawab dengan jawaban yang kita dan jelas tidak ada keraguan di dalam jawaban kemudian Imam Al-Qatada, Imam Qatada berkata, wa qala Qatada, amma al-hayatu dunya, wa yusabbituhum bil khairi wal amali salih. Adapun dalam kehidupan dunia, Allah tetapkan, meneguhkan mereka orang-orang yang beriman dengan kebaikan dan amal saleh. Wa akhirati dan dalam kehidupan akhirah yaitu artinya dalam kuburan nantinya. Imam Ibnu Katsir setelah mengukir riwayat kedua riwayat tersebut mengatakan wa kadza ruya an ghairi wahidin min salaf Beginilah yang diriwayatkan, yang dimukilkan dari banyak dari kalangan salafus saleh. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan dalam memegang agama Allah dalam menjalani syariat Islam tergantung pada keteguhan dan keistiqomahan seorang dalam memegang kalimat tauhid dalam mengamalkannya dalam dalam mengamalkan kalimat tauhid dalam kehidupan dunia ini. Dan juga keteguhan seseorang telah menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan padanya di kuburan nanti tergantung kepada keteguhan seseorang dalam memegang kalimat tauhid, mengamalkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang diteguhkan oleh Allah dengan kalimat tauhid di dunia dan akhirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kalimat tauhid ia adalah kalimat ia adalah merupakan perjanjian untuk bisa memberi syafaat di akhirat kelak. Orang-orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan kalimat tauhid. Adapun orang-orang yang durhaka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, maka mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan syafaat sesama mereka. Orang beriman yang akan bisa memberikan syafaat di antara mereka. So, mereka lah orang yang memiliki kalimat tauhid. Orang yang beriman dengan kalimat tauhid. Orang yang mengamalkan kalimat tauhid dan mengikhlaskan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam Allah menjelaskan ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا dan pada hari kiamat kami menggiring orang-orang yang durhat, orang-orang yang bejat, orang kafir ke dalam neraka dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata mereka tidak memiliki seorang pun yang bisa memberikan syafaat pada mereka. Illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu apa itu perjanjian di sisi Allah? Apakah itu perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini? Tiada lain wahai kaum muslimin kecuali adalah janjian itu kalimat tauhid. Orang-orang yang ingin syafaat nanti di akhirat. Akan tapi dalam kehidupan dunia dia tidak melaksanakan kalimat tauhid. Tidak mengaplikasikan kalimat tauhid dalam kehidupannya. Maka orang yang seperti itu tidak bisa memperoleh syafaat dari siapapun. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan beri syafaat pada orang-orang yang makan syurga. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang menjelaskan tauhid. Menjelaskan la ilaha illallah mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat yang kita bacakan tadi adalah bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bejat mereka tidak memiliki seorang pun yang memberikan syafaat pada mereka sebagaimana orang-orang yang beriman sang lainnya saling memberikan syafaat di akhirat kelak. Mereka lah yang telah mengambil perjanjian di sisi Allah. Mereka yang telah memiliki perjanjian di sisi Allah itu dengan iman dengan la ilaha illallah dan dengan melaksanakan tuntutan tuntutan dari la ilaha illallah yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang arti atau maksud dari firman Allah illa man ittakhadha inda rahmani ahda kecuali orang-orang yang mengaku perbedaan sisi Allah di sisi Rahman beliau berkata al ahdu syahadatu Allah la ilaha illallah perjanjian itu kata beliau adalah la ilaha illallah persaksian syahada la ilaha illallah Dan Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, "Illa man ittakhadha 'inda ar-Rahman ahda, qala syahadatu an la ilaha illallah." Maksud perjanjian dalam ayat tersebut adalah syahadat la ilaha illallah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini mendapatkan syafaat di akhir kelak, baik dari nabi kita atau dari sesama muslim lainnya, maka tiada lain perjanjian tiada lain yang harus kita lakukan untuk kecuali kita mengambil perjanjian permukaan bumi ini yaitu dengan melaksanakan kalimat tauhid dengan mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan arti dan makna yang terkandung dalam kalimat tauhid dan ikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam melaksanakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Tidak orang pun yang akan bisa mendapatkan syafaat pada mereka. Sebab mereka tidak telah menghilangkan, telah membatalkan perjanjian yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di antara keutamaan kalimat tauhid dari kaum muslimin ia adalah tali keimanan yang kokoh. Tali keimanan yang paling kokoh, paling kuat adalah kalimat tauhid, ya urwatul wusqa. Urwatul wusqa. Tali yang paling kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Wallahu samiun alim. Barang siapa yang kufur kepada tagut Ya sungguh yang di selain Allah itu dia memang pentawud. Wa yu'min billah dan beriman dengan Allah, iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang paling kuat. Nabi samalah tidak akan mungkin bisa terlepaskan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui Lagi maha mengetahui. Di dalam ayat lain juga Allah menjelaskan. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dua muhsin sedang dia berbuat kebaikan. Artinya dia dalam melaksanakan ibadah mengikuti sunnah Rasulullah. Itulah orang-orang yang faqad istamsaka bil awatil wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali ikatan yang sangat kuat. Wa illallahi aqibatul umur. Dan Allah lah kembali kesudahan tak urusan. Dalam surah Luqman ayat 22. Diriwayatkan dari Imam Sa'd bin Jubair dan Imam Dhahhak dalam menafsirkan kalimat al-urwatul wuthqa mereka berkata yakni la ilaha illallah artinya adalah kalimat la ilaha illallah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala antara keutamaan kalimat tauhid ia adalah kalimat yang kekal yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Ia adalah kalimat yang kekal abadi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Ibrahim li abihi wa qumihi, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini." وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Yang menjelaskan dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Kecuali zat yang menciptakanku. Innalladhi fatarani fa innahu sayahdin dan dialah yang akan menunjukiku. Dialah yang akan memberikan petunjuk kepada Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi yaqibi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal kalimat yang kekal pada keturunannya, kekal abadi pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada kalimat tersebut. Apa maksud dari faja'ala kalimatan? Kalimat yang dimaksud, kalimat yang kekal yang dimaksud dalam ayat ini, wahai kaum muslimin, adalah perkataan beliau Inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sungguhnya saya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Illa alladhi fatarani kecuali zat yang menciptakanku. Inilah kalimat tauhid. Kalimat keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah inni bara'un inni innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani sam'an dari kalimat la ilaha illallah Itu yang kalimat yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang kekal dalam keturunan mereka dalam keturunannya sehingga sampai detik ini tetap masih ada orang-orang yang mewaris kalimat tauhid dan orang yang mengikuti kepada Allah kita mengetahui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau arti dari kalimah hadhihi kalimah atau beliau Waja'alaha kalimatan baqiyatan ah, fi aqibihi. Dia mengatakan artinya hadhil kalimah hiya ibadatullah. Kalimat yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah peribadatan pada kepada Allah, keikhlasan beribadah kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya dan meninggalkan segala peribadatan selain Allah. Dan itulah kalimat la ilaha illallah sehingga kita mendapatkan dalam keturunan Nabi Ibrahim kita mendapatkan suatu generasi ada generasi dan keturunannya yang selalu melaksanakan kalimat la ilaha illallah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah ia adalah kalimat ketakwaan. Kalimat taqwa ya Allah wajibkan pada para sahabat dan orang dinamakan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah memakan dengan kalimat, kalimat takwa. Sebab orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengenal Allah dan mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupannya sehingga makna la ilaha illallah mewarnai pola hidupnya, mewarnai perilakunya, mewarnai ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah menyelamatkan dirinya dari azab dan neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tentulah hakikat dari la ilaha illallah, ketaatan kepada Allah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حية الجاهلية ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah al-hamiyah al-hamiyah al-jahiliyah kesombongan jahiliyah فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين Lalu Allah menurunkan ketenangan, sakinah kedamaian, ketenangan kepada Rasulnya, wal mu'minin dan pada orang-orang yang beriman, itu para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat takwa dan mereka adalah orang-orang yang berhak dengan kalimat tersebut dan yang patut memilikinya. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ alima dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang dimaksud dengan kalimat taqwa wa alzamahum kalimat taqwa dan Allah mewajibkan pada mereka kalimat taqwa. Artinya kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepantasnya kita menyumbangkan diri dengan kesombongan jahiliyah. Kesombongan jahiliyah merupakan tradisi yang dicela oleh agama. Akan tapi kita hanya berbangga dengan kalimat tauhid. Menjadi orang yang paling berhak memiliki kalimat tauhid. Orang yang berbangga dengan kalimat tauhid. Sebab inilah kebanggaan. Kemuliaan yang hakiki. Hakikat dari kemuliaan adalah kemuliaan yang berlandaskan ketaatan kepada Allah. Kemuliaan dalam menjalani ibadah mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Hidayah di mana saja berada, semua kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ubudiyah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang pada keutamaan kalimat la ilaha illallah wa itu muslimin ia adalah dakwah yang benar tul haq dakwah yang benar adalah dakwah pada la ilaha illallah adapun dakwah kepada selain la ilaha illallah itu adalah dakwah yang batil dakwah yang mengajak pada kesesatan dakwah yang tidak akan membawa kepada kebaikan da'watul haq adalah dakwah yang mengajak pada kalimat tauhid. Dakwah yang mengajak manusia untuk memurnikan tauhid pada Allah. Dakwah yang mengajak manusia untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 14 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هم ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما هو ببالغيه وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق hanya bagi Allah dakwah yang benar والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء dan berhala-berhala yang mereka ibadati selain Allah tidak akan dapat tidak akan bisa memperkenankan sesuatu apapun bagi mereka illa kabasiti kafai melainkan seperti orang-orang yang membukakan kedua telapak tangannya illa kabasiti kafaihi ilal ma yang membentangkan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya padahal air itu dia ghafa agar sampai pada mulutnya agar dia bisa minum wa ma huwa bibalighi padahal air itu tidak sampai pada mulutnya. Dan doa atau peribadatan ibadah orang-orang yang kafir tiada lain hanyalah sia-sia belaka. Hanyalah sia-sia belaka. Tidak ada arti dari ibadah orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak ada arti dan nilai dari ibadah mereka. Hanya sia-sia belaka. Ini perumpamaan yang sangat mulia wahai kaum muslimin. Mari kita bisa merenungi perumpamaan ya Allah. Sebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan tauhid. Lalu da'watul haq. Dakwah yang pada tuhannya Dakwah yang pada pada kebenaran. Dakwah yang mengajak pada tauhid. Dakwah yang menitik beratkan dakwah pada tauhid. Dakwah yang memberantas kesyirikan, dakwah yang mengajak manusia untuk memurnikan tauhid, dakwah yang mengajak manusia untuk mengikuti sunnah. Sebab dalam sunnah kita akan mendapatkan coba ibadah yang benar pada Allah dan suruhan anjuran untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala berhala-berhala peribadatan kepada selain Allah maka itu adalah peribadatan yang batil, dakwah yang batil. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah kebaikan, tidak akan mewujudkan ketentraman dan kedamaian dan kesuksesan. Segala dakwah yang mengajak pada selain Allah maka segala dakwah yang mengajak pada selain Allah maka dakwah tersebut akhir dari perjalanannya kebalikan alat kegagalan. Akan tetapi dakwah yang mengajak pada kebenaran dakwah yang mengajak pada tauhid, dakwah yang mengajak pada sunnah adalah dakwah yang akan memberikan kesejukan, yang akan mewujudkan kedamaian, yang akan bisa mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kalimat tauhid ia adalah kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama adalah kalimat tauhid. Afdalul hasanat kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang serupa dengannya. Dalam ayat Allah mengatakan, "Wa man jaa'a bil hasanati, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari itu. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi menukil dari Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan kalimat atau dalam menafsirkan ayat yang kita bacakan dari manja Abil hasanati falau asyru amsal barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang serupa dengannya dia mengatakan manja la ilaha illallah barang siapa yang datang atau yang melakukan la ilaha illallah wa man jaa barang siapa membawa kejahatan lakukan kejahatan artinya asyirk Waman jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. siap melakukan suatu kejahatan, maka dia tidak akan beri ganjaran balasan kecuali hanya satu kejahatan juga. Wahum la yudlamun dan mereka tidak akan dilindungi. Man jaa bis artinya yaqulu Imam Yaqulu Ibnu Mas'ud berkata Ibnu Mas'ud berkata artinya man jaa bis sayyi'ah itu syirk. Itu syirikan Beginilah yang diriwayatkan atau yang dinukilkan dari para ulama Sultan Asmir dan menafsirkan ayat yang kita baca tadi al-hafalahu ashwa tariha wa man ja'a bisayyat yuzza mithlaha dalam musnad Imam Ahmad beliau meriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata qultu ya Rasulullah Ausini. Seberkata kepada Rasulullah, berilah aku nasihat, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'aha bihasanatin puha. Apabila kamu melakukan suatu kejahatan, maka ikutilah dengan kebaikan yang menghapuskannya. Artinya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Innal hasanatu yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan hapus kejahatan. Qala, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Aminal hasanati la ilaha illallah?" Apakah kalimat la ilaha illallah merupakan di antara kebaikan? Beliau menjawab, "Hiya abdul hasanat." Ia adalah kebaikan yang paling mulia, kebaikan yang paling utama. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Jadi jelas bagi kita kaum muslimin La ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama yang kita lakukan, yang kita lakukan yang kita jadikan sebagai bekal kita dalam menunggu perjalanan yang tiada batasnya di akhirat kelak. Di antara keutamaan kalimat tauhid yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tauhid orang yang mengamalkan la ilaha illallah maka orang yang akan mendapatkan keutamaan pahala yang berharga bahkan dalam hadis orang yang mengucapkannya dalam satu hari mengucapkan seratus kali la ilaha illallah maka sama dengan memperkirakan berapa orang budak. Dalam sahih ini dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari nabi muhammad radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al mulku wa al hamd wa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah كانت له عدل أشقاء Barang siapa yang mengucapkan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada suatu hari mi'ata marrah dalam satu hari mi'ata marrah seratus kali maka dia sama dengan memerdekakan 10 budak. Adlu asyriqab. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah. Dan akan dituliskan baginya, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhya anhu mi'atu ayyah. Dan akan dihapuskan darinya 100 kejahatan, 100 dosa. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalik dan tidak seorang pun akan bisa melakukan amalan yang lebih afdal, lebih utama dari apa yang dia lakukan kecuali seseorang yang beramal lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Dan dalam riwayat lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marrat" barang siapa yang mengucapkan 10 kali dalam satu hari, kana kaman a'taqa arba'ata unsin min waladi Ismail maka dia itu bagikan seperti orang yang memerdekakan empat jiwa dari anak Nabi Ismail, orang Nabi Ismail. Yang jelaskan pada kita kaum muslimin, orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkannya akan diperlipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan tetapi perlu kita memperhatikan dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita harus mengucapkannya dengan lengkap dan sempurna. Tidak bisa dipotong-potong saja. Seperti sebagian mengucapkan zikir dengan la ilaha illallah cukup mengucapkan dan mengucapkan Allah Allah atau hu, hu. Ucapan yang seperti ini, zikir yang seperti ini bukanlah zikir la ilaha illallah tetapi Rasul mengatakan mengkala la ilaha illallah. Orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu la ilaha sempurna, la ilaha la tidak bisa dipotong-potong. Dia mengucapkan Allah, Allah atau hu, hu atau dengan cara yang serupa dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ini merupakan penyimpangan dari zikir kepada la ilaha illallah, zikir dalam la ilaha illallah. Di antara keutamaan la ilaha illallah wa muslimin ia adalah perkataan yang paling terbaik yang diucapkan oleh para nabi. Perkataan yang paling terbaik yang pernah diucapkan, yang diucapkan oleh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita khair doa, doa yang mu'araf. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qablik la ilaha illallah wahdahu la syarika lah له الملك وله الحمد وهو على Doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Dan perkataan yang paling terbaik yang saya ucapkan dan nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wa da'una syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syaih. Tiada yang berhak, tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah tidak ada sekutu baginya segala baginya segala kerajaan dan puji-pujian dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu itu arti dari la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para pendengar radio hidayah di mana saja Anda berada. Semoga kita selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW untuk mencapai hidayah yang akan membawa kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan antara keutamaan kalimat la ilaha illallah wa muslimin kalimat la ilaha illallah timbangannya lebih berat dari langit dan bumi. Timbangan kalimat la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Dalam musnad Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr Abdullah bin Amr Beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda, Inna Nuh alaihi salam qala ibnihi inda mautih. Sungguhnya Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya sebelum dia meninggal. Kamurka bila ilaha illallah. Wahai anakku. Saya perintahkan kamu dengan la ilaha فإن السماوات السبع wal aradina sab'a maka sesungguhnya ya tujuh lapis langit tujuh tingkat angin dan tujuh lapis bumi wal aradina sab'a law wudi'a fi kalau ditaruh diletakkan di satu timbangan wala ilaha illallah dan kalimat la ilaha timbangan yang lain, maka tentu la ilaha illallah al-rajahat wa la ilaha fi kirfatin rajahat bihinna la ilaha illallah tentu la ilaha illallah akan lebih berat dari langit dan bumi. Walau samawati sabah wal ardina sabah seandainya tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi Kunna halqatan faqatan ubhama. Dia merupakan lingkaran yang hitam. Ubhama. Lingkaran yang hitam yang kuat. Laqasamatha. Laqasamat hunna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah akan menghancurkan. Menghancurkan lingkaran akan menjadikannya terpecah belah. Ini jelas kepada kita muslimin kalimat la ilaha illallah. Tingginya keutamaan la ilaha illallah. Dan ini juga kita mengambil faedah dari hadis yang kita bacakan di atas bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang merupakan afdalul zikir, zikir yang paling utama adalah zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut sempurna. Itu dengan mengucapkan la ilaha illallah secara utuh. Tidak bisa dipotong-potong. Tidak bisa dipisahkan di antara kalimat la ilaha illallah tadi. Sebagaimana dilakukan sebagai kaum muslimin dengan berzikir kepada Allah dengan mengucapkan Allah Allah atau hu hu dan seterusnya. Punya cara yang seperti itu cara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan juga bertentangan dengan hadis yang bawa kita bacakan tadi. Nuh mengatakan kepada anaknya, wasiatkan kepada anaknya, amaru kabila ilaha illallah. Saya kamu dengan la ilaha illallah. Dia tidak mengatakan sebentangkan kamu dengan mengucapkan hu hu atau Allah, Allah tidak. Tapi la ilaha illallah. kan tauhid yang utuh. Oleh karena itu para ulama menjelaskan menyebutkan di antara faedah dari hadis yang kita bacakan tadi adalah bahwasanya zikir yang sahih, zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam mengucapkan la ilaha illallah adalah zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah secara utuh. Tidak bisa dipisah-pisahkan dan dipotong kalimatnya. Di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah wa muslimin. Kalimat tauhid adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Keimanan itu mempunyai cabang yang sangat banyak sekali. Bercabang-cabang. Keimanan itu bukan satu cabang saja. Mempunyai, memiliki cabang yang sangat banyak sekali. Dan setiap cabang itu ibarat amal soleh. Amal soleh dan keimanan dan keyakinan yang kita miliki dalam diri kita dan amalan kita aplikasikan, aplikasikan dalam kehidupan kita semuanya merupakan cabang dari la ilaha illallah. Segala amal kebaikan, akidah yang benar merupakan cabang seluruh dari keimanan la ilaha illallah. Dalam sahih ini, dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, "Al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah." Keimanan itu lebih dari 70 atau 63 atau 73 cabang. Bid dalam bahasa Arab itu ada bilangan dari 3 sampai 10. Bid'un wa situna. Jadi 73 atau 63 sampai 69 di antara bilangan tadi. Atau kata Rasulullah au bid'un wasabuna. Atau 73 sampai dengan 79 syu'bah cabang. Ada yang paling tertinggi qaulu la ilaha itu kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul azab dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan membuang duri di tengah jalan. Kalimat membuang duri di tengah jalan adalah cabang keimanan. Bahkan keimanan kepada Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala meminta untuk melakukan itu. kedah agar tidak mengganggu orang yang berjalan di jalan tersebut. Ibadatul ada merupakan cabang dari keimanan. Jadi cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Kuna yang pantar adalah la ilaha adalah kimatatul ala an dan ini juga menjelaskan pada kita orang muslimin bahwa keimanan itu bukan sekedar ucapan di bibir dan keyakinan di hati saja, tapi apa yang juga diamalkan, diaplikasikan dalam perbuatan kita. La ilaha illallah merupakan perkataan dan keyakinan kepada Allah. Itulah keimanan pada Allah. Wa imafatul adha adalah perbuatan dan amalan. Dan itu juga keimanan kepada Allah. Artinya keimanan kepada Allah adalah keimanan, keyakinan yang tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, yang diucapkan dengan lisan, dan yang diamalkan dengan anggota tubuh. Kaum muslimin, para pendengar radio hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan la ilaha illallah bahwa la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله Jabir bin Abdullah Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Perhatikan kaum muslimin, zikir yang paling utama la ilaha illallah, bukan الله bukan hu tapi Allah la ilaha illallah Fikir yang paling utama adalah la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah mengucapkan puji pujian bagi Allah puji-pujian yaitu doa merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi afdalud la ilaha illallah maka Orang siapa yang menyelisih hadis ini dalam berzikir kepada Allah dan mengucapkan la ilaha atau memotong-motong kalimat la ilaha dalam berzikir kepada Allah, maka orang tersebut telah menyelisih hadis yang kita baru bacakan tadi yaitu afdalul dzikir la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan afdalul dzikr, Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dia tidak mengatakan afdalul dzikir Allah atau dia tidak mengatakan afdalul dzikir hu, tidak tapi mengucapkan la ilaha illallah secara utuh. Di antara keutamaan, di antara kemuliaan, kedudukan la ilaha illallah, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mereka lah orang-orang yang paling berbahagia di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari dirinya dan Konsekuensi dari ucapan ini adalah dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, "Kila ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafa'atika al qiyamah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad laqad dhanantu ya Abu Hurairah" ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث Wahai Abu Hurairah, saya telah menduga bahwasanya tidak seorang pun yang akan menanyakan kepada saya tentang hadis ini seorang pun sebelum engkau. Lima awal itu, karena saya lihat kesungguhanmu dalam menuntut hadis, mencari hadis, dalam belajar hadis. Sebab beliau termasuk orang yang paling banyak di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu SAW? Dengarkan oleh kaum muslimin. Jika kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang atau nabi. Beliau adalah nabi yang mendapatkan keistimewaan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan syafaat pada manusia pada mahsyar. Dan beliau hanya bisa memberikan syafaat pada orang-orang yang memiliki tauhid, orang yang memiliki la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, dengan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. حديث صلى الله dengarkan hadis Rasulullah SAW صلى الله عليه وسلم أسأل الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku yaitu kiamat. Pada kiamat kelak orang yang mengatakan la ilaha illallah halisan qalbi atau min nafsi dengan penuh keikhlasan dari dirinya dan dari hatinya. Jadi bukan sekedar ucapan saja wahai kaum muslimin, tapi keucapan ucapan yang muncul dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Dan bukan tidak cukup sekadar keikhlasan dari hati saja, akan tapi harus diamalkan dalam arti kata dan seluruh ibadah pada Allah Subhanahu Sebab para ulama telah para ulama telah sepakat bahwasanya kalimat la ilaha illallah dan akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau sekedar diucapkan begitu saja. Kalau tidak diiringi dengan pengamalan, pelaksanaan aplikasi la ilaha illallah, tidak cukup sekedar ucapan di bibir saja. La ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang sekedar mengucapkannya saja. Tapi harus dia amalkan, dia pahami maknanya, dia renungi maknanya, dia pahami maknanya, dia amalkan, aplikasikan dalam kehidupan yang ampunya yang tiada yang berhak diibadati secara benar kepada Allah. Yang konsekuensinya adalah seluruh ibadah, seluruh ubudiyah, tidak seorang pun yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengikhlaskan untuk ibadah kepada Allah berbuat kepada Allah berdoa kepada Allah berkata kepada Allah mencintai Allah berharap dari Allah, membenci karena Allah, meminta kepada Allah, meminta berkah kepada Allah, meminta kesembuhan dari Allah, takut kepada Allah. Ini hakikat dari la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, memahami maknanya, melaksanakan konsekuensinya, mengaplikasikan tuntutannya, maka itulah orang-orang yang paling berbahagia di akhirat kelak dengan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang selain itu, kena ucapan di bibir saja, maka itu tidak ada artinya, tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini permasalahan yang sangat penting. Apa sebenarnya makna dari la ilaha illallah? La ilaha illallah dan apa saja rukun-rukun dari kita la ilaha illallah dan persyaratan kalimat la ilaha illallah agar kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari kalimat atau la ilaha illallah yang merupakan zikir yang paling utama yang memiliki keutamaan yang sangat banyak memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali sebagaimana yang telah kita sebutkan dari awal pengajian kita pada kesempatan kali dan mudah-mudahan pada pertemuan atau pengajian dua minggu yang akan mendatang kita akan membahas makna la ilaha illallah, persyaratannya, rukun-rukunnya, sehingga kita benar-benar memahami makna la ilaha illallah dan melaksanakan dalam kehidupan kita dan menjadi orang-orang yang betul mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan mengaplikasikannya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah dan demikian kita bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari ucap kita yaitu ucapan la ilaha illallah. Demikian para pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kaum muslimin yang sempat mendengarkan kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya, karunia kepada kita semua untuk mengenal keutamaan la ilaha illallah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita dan mengaplikasikan konsekuensi dan melaksanakan tuntutannya dengan demikian kita lah orang yang paling berhak memiliki la ilaha illallah dan orang yang paling patut untuk memilikinya dalam menjalani kehidupan dunia ini dan menjadi orang yang paling berbahagia kelak di akhir dengan mendapatkan kenikmatan di surga Allah bersama para nabi, para ambiya, dan salihin, para syuhada dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai di yaumul qiyamah. Dunia kiram muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah demikian tadi materi kajian kita pada malam hari ini. Dan pada sesi yang kedua ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, eh, kami memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif atau bertanya langsung seputar materi kita pada malam hari ini. Silakan di 0761765255 0761765255 atau di 0812 684 20.000 0812 684 20.000 Baik, Ustaz kita terima penelpon pertama pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan siapa Pak di mana? Uh, ini dengan Umu Alhamid Umay Ustaz. Iya. Bisa dikecilkan sedikit volume apanya? Ah, ah. Iya. Eh, ini Ustaz yang menanyakan Uh, di dalam hadis kan di, di waktu orang sekarat kita disuruh mentalkinkan la ilaha illallah. Uh, siap, apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Nah, kemudian di waktu kita mentalkinkan uh, orang-orang sekarat tadi, kita cuma mendengar Allah, Allah, Allah begitu Ustaz yang diucapkannya. Apakah itu sudah termasuk uh, orang tersebut sudah membaca la ilaha illallah. Ya. Oh, Waalaikumsalam oh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu tentang masalah mentalkinkan menta, mentalkinkan mayat ya orang yang sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Benar apa yang Ibu sampaikan bahwasanya orang yang asal dari perkataannya sebelum mengakhiri kehidupan dunia ini yaitu la ilaha illallah dakhal jannah bagaimana dengan orang yang kita talkinkan dengan la ilaha illallah di waktu sekaratul maut akan tetapi dia hanya terdengar dia ucapan kalimat Allah Allah saja ya. bagaimana hukumnya apakah dia termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau tidak termasuk pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengkala la meng, apa ibarat apa yang akhir dari perkataannya karena akhir kalam la ilaha dakhal kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga seorang yang benar-benar dalam kehidupan dunianya melaksanakan la ilaha illallah dan mengaplikasikan kehidupan orang ikhlas berwujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang betul-betul mengamalkan dikir la ilaha dalam kehidupan dunia. Semoga Allah membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha lagi penghujung hayatnya. Ada pun orang yang seperti keadaan atau perihal yang aku sampaikan tadi, mudah-mudahan orang seperti itu juga termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di hatinya di akhir sakarat seperti seperti itu dan mungkin bisa mendengar la Allah Karena dia sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah makanya dalam keadaan seperti ini kita harus mendengarkan pada telinga untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan yang benar, dikir yang benar. Dan kami mengkhawatirkan jangan-jangan ya kemana yang seperti ini merupakan dampak negatif dari cara dia selama dia masih dalam keadaan sehat atau dalam keadaan beraktivitas pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin kita berharap ya. Kita memohon pada Allah membentuk orang seperti itu. Orang mengatakan la ilaha illallah. Satu pelajaran yang harus kita petik dari kejadian seperti itu. Mengada orang yang terkadang melakukan hal seperti itu. mengucapkan hanya mengucapkan Allah. Allah mengucapkan Allah, Allah di salatul maut. Kemungkinan ini juga merupakan ya, pengaruh dan apa yang selama ini dilakukan dalam mendidik kepada Allah Allah. Tetapi demikian kita berharap dari kemuliaan Allah Semoga orang yang melakukan seperti itu benar-benar juga mengucapkan betul-betul terbang pada orang mengucapkan ilah ilaha. Ya. Kalimat la ilaha illallah Sebab Rasulullah mengatakan, mengkana akhirul kalami la ilaha illallah." Dan kita tidak bisa menghukumi secara spontanitas mengatakan orang itu tidak ya, mengucapkan la ilaha illallah atau tidak akan masuk surga. Sebab itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda-tanda yang kita lihat, kita berharap semoga orang yang seperti itu orang betul-betul benar mengatakan la ilaha illallah. Demikian yang bisa saya jawab Allah alam. Baik, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan uh, sahabat dari kita tadi yang tidak sempat kami tuliskan namanya ya, tidak kami hafal namanya. Dan mudah-mudahan dari jawaban Ustaz tadi bisa difahami ya, eh, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi Ustaz kita beralih ke pertanyaan melalui SMS ini Ustaz ya setelah kita menerima penelpon tadi. Dan wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hafizah ya, Abu Hafizah di Perawang. Yang ditanyakan apa ada larangan syar'i apabila seorang meninggal di suatu daerah kemudian dibawa ke daerah asalnya untuk menguburkannya. Ya, tolong eh, kalau ada ini dalilnya gitu. Ini pertanyaan Ustaz. Demikian pertanyaan dari uh, Abu Hafizah di Perawang ya merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan mayat bahwasanya beliau menguburkan para sahabatnya di mana mereka meninggal bahkan ini dilakukan oleh para khulafa rasyidin yang hidup sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sunnah beliau mana seorang dikuburkan di mana dia meninggal tidak perlu ditunggu berjam-jam atau berhari-hari sebagai meniti sunnah Rasulullah SAW akan tetapi dalam berapa hal kita melihat kemungkinan khususnya dengan di zaman sekarang ini kita melihat sebagian jenazah atau mayat atau orang yang telah meninggal karena tidak ada tarif kerabat dia di tempat dia meninggal tadi sehingga kita melihat juga jenazahnya atau terkatung-katung tidak ada yang mengurutinya dan seharusnya itu merupakan merupakan tanggung jawab kaum muslim fardu kifayah maka dalam keadaan seperti ini, untuk masalah yang lebih besar. Nah, kalau dibiarkan juga yang itu, tempat itu saja, ya tidak ada yang mengurusinya. Maka dalam hal ini seperti ini, jadi masalah dipindahkan pada tempat di mana sana tempat keluarga dan tanah pemiliknya. Dan juga para ulama khilaf dalam memindahkan mayat pada tempat yang lebih suci atau berkah. Seperti maksudnya memindahkan mayat dari satu tempat ke Mekah atau ke Madinah. Sebab Mekah dan Madinah merupakan tanah suci. tidak silap para ulama dalam hal ini apakah boleh seorang mewasiatkan atau memindahkan mayat yang telah dikuburkan atau yang belum dikuburkan dipindahkan mayatnya dikuburkan di Mekah atau Madinah karena itu tempat yang suci. Dalam hal ini para ulama, tetapi yang paling utama apabila tidak ada hambatan dan uh, hambatan dalam pelaksanaan penguburan jenazah tadi, tadi maka seharusnya mayat itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal dengan segera. Ya. kalau seandainya dari satu sisi dan yang lainnya, hal itu akan membuat menambah jenazah dan mayat tadi akan terlontar-lontar karena perunta-lunta tidak ada yang akan mengurusinya, maka dalam hal ini semoga tidak ada masalah orang tersebut dipindahkan dari kubur mana tempat sana pemiliknya berada kemudian yang seperti itu untuk lebih mudah kita juga dapat saja mereka bukan bisa menziarahi dan mendoakan ya berdoa untuk para semayat atau gimana saja dia akan bisa berdoa akan akan ya Allah terima doanya akan sampai ke sini tetapi yang al-asal seorang dikuburkan yang ya, hukum asal seorang dikuburkan di mana dia meninggal. Allahu a'lam. Taib demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Abu Hafizah di Perawang ya mudah-mudahan dapat difahami. Namun kita terima penelpon yang berikutnya pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa nih? Di mana? Uh, Afwan ini Ustaz masih dari Umu Azhan di Rumbai tadi. Uh, tadi ya. terputus ada pertanyaan kedua Ustaz. Uh, bagaimana ya, pula ya bagaimana pula halnya dengan orang yang meninggal sendirian Ustaz yang mana tidak sempat mentalkinkannya apakah dia uh, meninggalnya sedang tidur atau sedang duduk sendirian. Uh, lagi pula kita lihat orang tersebut uh, biasanya sehari-hariannya orang baik gitu atau orang soleh. Dan bagaimana ini iya. Ustaz? Sementara orang tidak sempat mentalkinkannya atau tidak tahu uh, kematiannya. Bagaimana nih Ustaz? Apakah uh, itu juga sudah merupakan uh, apa? bagaimana gitu Ustaz? Nah. Ya, khatimah. ya? Khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Uh, masalah kematian tentu tidak ada jadwal tertentu bagi setiap jiwa tadi kapan saja dia akan datang. Dan bagi kita, seorang muslim, untuk selalu siap siaga kapan saja dia datang untuk menerima tamu yang akan menghancurkan segala kelezatan kenikmatan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan dunia. Dan kita berharap kepada Allah semoga orang-orang yang kita perhatikan dalam kehidupan dia di dunia adalah orang yang baik beramal soleh ya, dan istiqomah dari agama Allah semoga kematian dia benar dalam keadaan yang khusnul khatimah sebab sebagai kita ketahui kaum muslimin tatkala seorang betul-betul jujur bersama Allah beriman dan beramal soleh orang yang bertauhid orang yang selalu merendahkan diri kepada Allah wakil kepada Allah menyesali segala kesalahannya, meminta ampunan pada Allah, maka orang sebagian selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin kita tidak bisa tidak sempat mentalkinkan dia. Tidak sempat mentalkinkan dia untuk la ilaha illallah. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, meninggal dalam keadaan bertauhid dari kaum muslimin, Memang yang sebenarnya kita mengucapkan akhir ucapan kita la ilaha illallah pertanda husnul khatimah. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan bertauhid. Selaku orang yang bertauhid, orang yang akan masuk ke dalam surga. Sekalipun dia bersalah tetap akan masuk ke dalam surga. Oleh kerana kaum muslimin, intinya adalah kalau kita sempat mengucapkan la ilaha illallah mentalkinkan kepada si yang bersakaratul maut kita tidak tahu kapan dia dia meninggal meninggal mendadak begitu saja maka kita berharap kalau orang itu orang yang soleh orang yang taat kepada Allah orang yang bertauhid orang yang loyal pada sunnah orang yang berdakwah pada kebenaran sebagai itu merupakan pertanda dari kita berharap semoga orang yang juga sempurna mengucapkan ini Masalah umur ghaib, umur ghaib. Ya, masalah perkara-perkara yang ghaib. Kita berharap seorang muslim, orang akidah seorang muslim, apabila dia melihat suatu kebaikan dari temannya, saudaranya, muslim, dia berharap semoga orang yang soleh. Tidak bisa dia menghukum tentang spontanitas, dia telah di surga. Tidak bisa seperti itu. Begitu juga kalau kita melihat seorang yang melakukan kesalahan berdosa, tapi kebiasaan tidak sampai kepada kesyirikan, kita mengharap minta kepada Allah dan takut. Jangan ya dosa yang eh, apa kemurkaan Allah atau azab atau timpanya. Tapi kita juga berharap semoga Allah merahmati orang yang meninggal dalam keadaan berdosa, hanya bukanlah dosa kesyirikan, maka dia itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendakinya, dia akan dimaafkan, akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau Allah menghendakinya, akan diazab dulu sesuai dengan keadilan Allah. Kemudian setelah bersih dari dosa akan dimasukkan ke surga. Sebab orang yang bertauhid. Sebab orang yang bertauhid adalah orang yang akan surga. Adapun orang yang melakukan kesyirikan. Maka inilah yang kita khawatirkan. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jangan-jangan akhir dari kehidupan seorang tidak kedepan paling dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Demikian mudah-mudahan bisa kita Allah. Taib, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Ummu Azhan ya di Rumbai. Nah Ustaz kita bacakan pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi Ustaz eh, yang dikirimkan melalui SMS pada malam hari ini. Sudah. Eh, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada edisi malam hari ini pada acara kajian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, eh, bagaimana cara mengingatkan orang yang mendatangkan kuburan untuk meminta atau berdoa ya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Demikian pertanyaannya Ustaz. Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik dan juga jawabannya sebenarnya butuh tentang bagaimana bahaya kesyirikan. Yang mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa akan jelas tentang kesyirikan dan bahaya kesyirikan ya, dalam kehidupan seorang muslim atau dalam kehidupan manusia. Kita ingatkan pada orang-orang yang terjumus pada kesyirikan. Kita ingatkan pada mereka akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya penghuni kubur atau kuburan benda mati atau orang mati yang telah dikuburkan. Mereka sebenarnya orang yang lebih butuh pada doa kaum muslimin. Doa orang yang mendoakan yang ada dia selamat dari azab ya perihal atau azab yang atau keadaan yang sedang dihadapi di kuburan. Dia sama sekali tidak akan bisa memperkenankan permintaan orang yang meminta kepadanya. Orang seandainya keadaan manusia masih hidup. Banyak mereka yang tidak mampu memperkenankan permintaan atau keinginan saudara yang lain. Apalagi orang yang telah mati tidak memiliki sama sekali eh, usaha untuk bisa menyelamatkan dirinya kecuali apa yang telah dia lakukan di dunia. Apakah pantas orang seperti itu untuk diminta? Kenapa kita meninggalkan Rabbul Alamin yang memiliki langit dan bumi, Rabb alam semesta. Di tangannya segala kebaikan. Dan di tangannya surga dan neraka. Dia akan bisa memperkenankan doanya. Ya sa'alaka ini, anni fa'anni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang keluhan, katakan aku. Uji berdoa ad yang da'an. Saya akan memperkenankan doa orang meminta kepada Langsung kita minta kepada Allah. Perlu ada perantara antara kita dengan Allah. Allah mendengar permintaan kita. Permintaan kita dengan bahasa apapun. Allah mengetahui isi hati kita keinginan kita, permintaan kita. Tidak perlu kita menjadikan antara kita dengan Allah perantara. Sebab ikan perantara dengan Allah dari kuburan atau orang yang soleh. Perbuatan syirik yang merupakan hakikat dari kesyirikan yang orang musyrikin. Mereka mengatakan, Mereka abul ilmi yukarifun Allah zulfa. Kami tidak mengibadati, sebab ya. sebuah kami. Kalau hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekatan Rasul mengatakan haulai Allah, Mereka hanya memberikan syafaat antara ya antara kami ya pada Allah syufa'una indallah di sisi Allah itu bukan orang-orang musyrikin ketika mereka mengibadati selain Allah dan Allah menghukumnya itulah perbuatan syirik maka kita ingatkan kepadanya kita jelaskan kepadanya keagungan Allah Allah yang maha kuasa. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita meminta. Segala kebaikan hanya ada tangan Allah subhanahu. Dan segala kejahatan hanya Allah yang bisa menolaknya. Tidak seorang pun dari makhluk. Apalagi orang yang telah meninggal. Umbil kumur yang akan bisa melakukan hal itu. Sebab orangnya. Tidak para nabi, para malaikat, para orang soleh. mereka itu butuh, butuhkan pertolongan Orang yang soleh yang telah meninggal membutuhkan pertolongan. Membutuhkan doa orang-orang yang bisa mendoakannya untuk selama dari macam uh, yang dihadapi di, di, di kuburannya. Apakah tantangan seperti itu? Kemudian kita juga jelaskan pada permisalan orang-orang yang mencubas wanita kuburan. Seperti yang Allah jelaskan, Fattah fatafaihi ilal ma' liyablu Seperti orang membentangkan dua tangannya di pinggir uh, sumur ingin mendapatkan air, ingin meminum air. Akan tapi Allah buat rugi. Tapi air tersebut tidak sampai pada hidungnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Penghuni kubur tidak akan bisa mewujudkan, mengaplikasikan permintaannya. Nah kenapa makhluk yang seperti itu? Kenapa makhluk yang telah meninggal penghuni kuburan tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki amal kebaikan kecuali amal kebaikan kecuali orang yang melakukan di dunia. Dan kita tidak tahu bagaimana keberadaan dia, peradaan dia di kuburannya. Apakah orang seperti itu entas untuk diagungkan atau diminta atau jadikan perantara antara kita dengan Allah? Oleh karena itu, kita memperhatikan dan memahami kebesaran Allah dan kerendahan dan kehinaan manusia di sisi Allah. Hamba, seorang hamba, artinya tidak memiliki sesuatu kecuali dengan izin Allah, maka tentu kita akan menjelaskan kepada Allah Kita akan menjelaskan alat peribadatan kepada Allah. Permasalahan syirik, permasalahan cukup berbahaya. Dan insya Allah, permasalahan itu insya Allah kita akan kita jelaskan pada mudah-mudahan yang akan mendatang kita selalu dipelihara dan wajah dari terjerumus di dalam pertempuran masjid dosa menjadi hamba yang saling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Baik demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan sahabat ide kita yang ditanyakan melalui SMS. Nah, Ustaz sebelum kita tutup Ustaz mungkin ada sedikit eh, nasihat untuk Eh, pendengar kita dan kaum muslimin dan muslimat secara umum Ustaz Tafadhol. Ya. Uh, para pendengar Radio Hidayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia, kehidupan yang fana, sementara, itu di sana ada kehidupan yang kekal abadi. Di sana ada hanya ada dua pilihan surga atau neraka. Perjalanan yang sangat panjang, tiada batas. Kekal abadi. Kalau kita dalam kehidupan dunia, ingin berikan pada, kepada satu tempat, akan mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk menghadapi, menempuh perjalanan, berperjalanan dalam ilmu, dalam dalam bisnis, perjalanan ibadah dan seterusnya akan kita persiapkan bekal kita untuk akhirat, untuk perjalanan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, pertanyaan kita sekarang ini, apakah yang telah kita siapkan untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang itu? Perjalanan yang kekal abadi, tidak ada ujungnya. Di sana ada hanya ada, ada di sana hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Oleh karena itu kaum muslimin, perbekalan yang paling mulia, yang paling utama yang kita persiapkan untuk menjumpai Allah adalah tauhid kita. Memahami kehakiman la ilaha illallah dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Agar la ilaha mewarnai kehidupan kita sehingga keikhlasan dalam beribadah, kita dalam beribadah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kepadanya. Inilah kalimat la ilaha illallah dan untuk mewaspadai untuk berhati-hati jangan sampai kita dalam menempuh kehidupan dunia yang fana ini kita keluar dari rambu-rambu agama yang telah dipanjangkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini melanggar perintah Allah sehingga kita murka di sisi Allah sehingga kita melanggar konsekuensi la ilaha illallah atau mengangkat perintah Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang murka Allah dan Rasul. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu intinya mari kita bersungguh-sungguh. Mungkin kesempatan masih ada. Kesehatan masih ada. Kesempatan masih berikan oleh Allah Subhanahu wa taala Berlomba-lomba untuk kebaikan. berlomba-lomba untuk memahami hakikat dari agama Islam yang mulia ini. Kita di zaman terakhirin, zaman mutakhir ini, zaman yang telah jauh dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah ribuan tahun meninggalkan kita. Lebih dari 14 abad yang silam telah meninggalkan kita. Akan tapi warisan beliau tetap masih utuh. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya terdapat hidayah. Di dalamnya terdapat petunjuk. Di dalamnya terdapat lampu yang akan menerangkan perjalanan kita untuk mendapat itu Allah. Maka kejarlah. Berlombalah untuk mendapatkan lampu yang bisa menerangkan cahaya yang bisa menerangkan perjalanan hidup kita untuk menggapai ridha yaitu dengan memahami ilmu yang benar berlandaskan Al-Quran Sunnah. Dan media yang seperti ini, seperti Radio Hidayah, merupakan media yang sangat baik untuk kita menambah, menggali ilmu agama, menambah usaha tentang Islam, membenarkan pemahaman yang selama ini merupakan warisan dari nenek moyang kita, meluruskan. Tradisi yang selama ini merupakan kebanggaan kita, kita tinggalkan sebab al-haq adalah apa yang dapat al Sunnah dan kebenaran itu hakul tada kebenaran itu itu yang harus kita ikuti dan tradisi kemudian adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah bahkan pertentangan tauhid maka semuanya kita tinggalkan kita tinggalkan kita peringatkan sanak keluarga kita anak kita dan kita ajak mereka untuk menggali agama dari sumbernya yang asli yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita selalu berpetunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaru umat ini yaitu para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'in, tabi kemudian semua para ulama dan para imam yang jejak mereka sampai ke masa ini dan sampai di kiamat. القيام والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Nah, نعم، kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah demikian tadi kajian ilmiah Islam kita disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan dan mudah-mudahan ya, dari apa yang kita dengarkan tadi bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah. Ya kajian tadi sekaligus nasihat dari Ustaz tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini dalam ya, acara kajian ilmiah Islam dan sekaligus Kajian ini merupakan rangkaian terakhir dari acara-acara yang kami suguhkan buat menemani aktivitas sahabat hidayah semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua kembali di edisi yang akan datang. Akhirnya anak Abu Abdullah mohon undur diri dari kebersamaan kita pada edisi malam hari ini dan mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.